أعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak tercuri hati ini oleh siapapun, oleh apapun. Karena yang paling berhak mengisi hati kita adalah Allah.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 tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah la yahdil qaumil fasikin tidak memberikan petunjuk bagi orang yang fasik <clears throat> ini bahasan malam Jumat yang lalu periksa nih siapa yang paling dominan di hati kita Kenapa? Karena kalau makin dominan ketika diambil oleh Allah sakitnya sakit sekali. Tapi kalau tidak dominan, kita tidak terlalu sedih kalau ada tetangga yang meninggal yang tidak memenuhi hati kita. Benar? Kita juga tidak sedih ketika ada motor teman yang hilang. Beda dengan sedihnya motor kita. <clears throat> Benarkah? Lihat yang putus juga tidak sedih Nah bukan calonnya Benar Tapi kalau makin Menerkam Megang di hati kita sedih Makin kuat megangnya Makin sedih Nah saudaraku sekalian Yang kali ini kita bahas al kabut Ayat 2 Itu yang sudah kita bahas kemarin al kabut adalah surat ke-20 ke-29. Ayat 2 2 dan 3 ya benar. Ahsiban nas Bunyi. Tas. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Apakah ahajiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja yaqulu amanna mengatakan kami telah beriman. Sedang mereka tak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang benar. Dan Allah dia mengetahui siapa yang berdusta. Saudara beriman tidak? Jawab Siap-siap Siap-siap diuji Kita sering takut oleh ujian Padahal Di sekolah SD ke SMP naik oleh ujian Dan kita sudah lewati SMP ke SMA oleh ujian Mau masuk pegawai diuji Kita semangat Kenapa? Karena bisa naik tingkat, benar? Kita bayar malah untuk diuji. Jadi sebetulnya semangat yakin bahwa hidup ini pasti oleh ada ujian itu merupakan hal yang sangat lumrah karena kita pun sering diuji. Kita takut oleh masalah yang menyakitkan, masalah yang berat. Padahal Allah yang maha tahu kadar kita mustahil menguji kita dengan sesuatu yang tidak sanggup. Kita pikul karena tidak adil. Coba adilkah pelajar SD diberi ujian soal SMA? suara anak kecil normal tapi rada tua nih suaranya jadi mau hidup mulus tidak rame coba nonton sinetron semuanya baik atau sepak bola tidak ada yang menghalangi sama sekali silahkan pasti tidak ramai tinju tidak kena mukulnya nggak ramai dunia ini udah diciptakan beginilah senang susah dipuji dicaci sehat sakit ada tiada gembira sedih didatengin dijauhi diangkat diturunkan gini saja ujiannya itu dan tidak bahaya ujian yang membuat orang tidak lulus pasti bukan soal. Tapi salah jawabannya. Jadi kita tidak usah gentar dengan apa yang maha adilnya Allah. Tapi takutlah kita tidak cukup niat, tidak cukup ilmu sehingga salah menyikapi ujian dari Allah. Nih, kalau ada ujian yang paling penting itu dikerjakan. Orang yang bakal tidak lulus, yang ketika diuji, dia sedih, nangis, melankolis, diawet-awet sedih. Coba, soal susah. Ah. Saya tidak terima soal ini. Bukan ini soal yang saya inginkan. Saya tidak mau, tidak mau. Lulus enggak nih? Ini susah. Tidak mungkin. Terus aja sampai teng. Oh, ini selesai. Tapi saya harus selesaikan. Itu baru benar. Nggak saya duga soal yang rumit ini keluar juga. Tapi saya harus berjuang saya tuntaskan. Baru benar. Jadi orang-orang itu ada yang suka menenggelamkan diri dalam kesedihan. Padahal tingkat kepahitan, kegetiran itu bergantung dari tingkat ngekepnya sama duniawi ini. Kalau saudara sangat cinta kepada sesuatu, sangat sakit ketika sesuatu ini diambil, ya kan? Enggak boleh. Itu ayat tadi atau taubah 24 tuh meredakan rasa sakit. Makanya dilarang kita mencintai berlebihan kepada makhluk maupun benda karena itu enggak benar dan itu yang membuat hidup kita tidak normal. Kalau orang sudah sangat cinta kepada sesuatu nggak akan normal. Kalau orang sangat cinta kepada Allah normal hidupnya. Nih ya, suami istri yang terlalu cinta satu sama lain yakin nggak bisa ngurus anaknya tuh. Karena dua-duanya acting aja. Saling how are you darling? Saling eh, anak-anak diam kalian sana. Terus aja acting pamer nyaris begini. Cinta kepada kerjaannya enggak keurus keluarganya. Benar? Ada yang cinta kepada game online. Dengar di radio, pulang kantor masuk ke warnet, anak, istri enggak dipedulikan. Ada yang sangat cinta kepada kendaraannya, dia sendiri tidak wudhu, kendaraan dicuci. Orang kalau sudah mencintai manusia atau benda melampaui kadar yang Allah bolehkan, itu tidak normal hidupnya. Tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa bahagia, akan resah, takut kehilangan, takut rusak, takut jauh, ingin selalu dekat, capek. Jadi kita harus latihan ini. Supaya nanti kalau saat ujian datang nggak berat-berat amat. Halo? Nah, ini susah ya ngobrol dengan remaja saudara kayak yang baru jatuh cinta gini. Jadi harus gimana? Putuskan malam ini. Hah? Saya baru jadian tadi sore, ah. Kesini tuh syukuran. Apalagi cinta sebelum menikah mau udah rusak lah. Jadi nggak normal jaket pinjam demi gaya. Karena dia senang jambul kepaksa di roll kepala. Jadi nggak normal. nggak normal. Pinjam ke adek, dek. Siniin handphonenya, pinjam pulsa sini. Nanti awas. Adek nggak punya rasa malu, sana sini pinjam, nggak normal aja. Kalau orang sudah jatuh cinta, terus SMS, lagi apa? Di mana saya? Imu, ilu, sholat bablas. Dalam sholat juga perencanaan dia, belajar bablas, ngaji Quran kalah tuh oleh SMS, oleh BB, ya. Assalamualaikum. Bukannya wirid. Bahkan qad mati shalah, qad mati lihat dulu handphone. Begitulah. Ini udah siap-siap nih menderita. Diambil itu. Semoga diputuskan oleh Allah malam ini juga. Siap tidak nih? Ah, untung saya emang nggak punya pacar. Itu benar-benar karunia Allah. Berbahagialah yang jomblo, yang tidak punya pacar. Pertolongan Allah, pertolongan Allah. Siap-siap penuh derita, gelisah, nggak normal bagi orang yang diperbudak oleh cinta. Ini beneran hadirin. Orang-orang yang mengatasnamakan cinta eh sering konyol walau gunungkan kudaki lautan ah enggak enggak gitu enggak bahagia gelisah siang malam habis itu waktunya tersita ke orang tua kurang perhatian, ke adik kurang perhatian, ke pelajaran kurang perhatian. Enggak ada lagi selain Tuhan. Tuhannya palsu itu. Benar? Hati-hati. Kalau lihat nih yang pacaran-pacaran dia sedekah sini jarang, tapi sekali traktir nonton 35 ribu belum lagi popcornnya belum lagi jumlah jamnya 200 itu teh uang adiknya sebagian nah hari pengajian 2000 nggak bahagia. Periksa, apakah saudara pacaran tuh bahagia? Tidak. Tidak. Bahagia semu. Lebih banyak resahnya, lebih banyak gelisahnya, marahnya, jengkelnya, cemburunya, actingnya. Penuh kepalsuan. Ah, tahu dari mana? Kelihatan lah. Dari sini banyak orang. Ya. Kan? Hati-hati, itu akan sakit nanti. Makin cinta, makin sakit. Padahal yang dicintai sama sekali bukan gak ada jaminan jodoh. Sama sekali tidak ada jaminan jodoh. Mau janji seribu janji, mau ikrar, mau pakai sumpah, mau pakai kertas segel, mau materai berapa aja, <laughs> udah ngasih motor, ngasih handphone, gak. Kalau Allah mengatakan batal, bukan jodohmu, pasti bubar. Pasti gak jodoh. Tapi dia sangat mencintai saya. Apa sulitnya bagi Allah dibalikan hatinya? Jadi mual. Gak. Gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun faya. Gampang, sangat gampang bagi Allah. Sekarang cinta, nanti benci itu. Allah muqallibal qulub. Ngebulak-balik hati. Sekarang sedih, sweet jadi lega bisa. Enggak ada yang susah. Segalanya milik Allah dan mudah bagi Allah. Jadi enggak ada cerita tuh saya cinta padamu sehidup semati gampang bagi Allah. Dirobah sekejap Mau di depan Ka'bah sumpahnya enggak kalau Allah ini enggak benar nih. Ini bikin musrik ini bikin jauh dariku. Ambil, ambil. Makanya harus mulai siapapun yang mau benar tauhidnya jangan mencintai makhluk ataupun benda sampai mengalahkan cinta kepada Allah Rasul dan jihad. Nah ini sumber ujiannya di sini asal tahu dulu. Jadi kalau nanti pas kena ya giliran jadwal ujian, hmm, tingkatnya lekitnya tuh. Nah kenapa saya lama sakitnya megang? Nih lihat kalau ini kawat berduri mau diambil nih oleh Allah karena ini kawat bahaya Enggak boleh. Tidak. Tidak. Ini sakitnya lama. Dan pasti lepas, diambil. Cuman robekannya ini. Harusnya rilis. Monggo. Sadaya-daya ya Allah. Abdi diputuskan. Engkau tahu ya Allah. Saya gering nang tungalang layu. Hati saya pedih, tapi ini saya tahu pedihnya ini karena justru kemaksiatan yang saya lakukan kepadamu. Saya ridho ya Allah. Dia pergi membatalkan pernikahan walaupun undangan sudah dibuat. Saya ridho, saya akan buat lagi undangan pembatalan. Nah, ridho ridho waman Rodia, falahur ridho ridho itu ganti channel kalau saudara nonton sinetron sedih dipanteng itu nangis terus sampai tamat ya kan dan gak ada apa-apanya nelangsa itu ganti channel ceklek ke channel MKTV. Ada Ustadz Saiful Islam Mubarak. Ada Ustadz yang lain tentang cinta ke Allah. Bisa beda suasana hati, benar? Sebetulnya sedih gembira Tuhan masalah keberanian ganti channel. Channelnya ala bidhikrillah tatmainnul qulub. Channel Allah, channel Islam, channel pahala, channel ampunan Allah, channel ridho Allah, channel sorga, itu enteng di sini. Tapi kalau channelnya channel itu tuh, lagunya juga sendiri. Ganti channel. Wa huwa ma'akum kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ya, gitu. Ya, senang dia <laughs> tadi masih sedih ganti channel hadirin benar dah jangan nolangsa, dunia emang gak ada yang harus membuat kita nolangsa. benarkah hadirin Nolangsa itu tergantung kadar kemusrikan kita kadar kecintaan kita kepada harta pangkat jabatan, penampilan. Siapa yang paling sengsara jadi tua? Yang paling cinta kepada penampilan ingin cakep, ingin indah, dah dia tegang sekali keluar uban tuh. Padahal tidak bisa ditahan. Walaupun makan ketan hitam, sari arang tetap tidak bisa. Terima, ini tubuh milik Allah, ya kan? Benar? Punya kendaraan, suatu saat ada keperluan, harus dijual, bayar, bayar, lepas. Tapi ini kendaraan pertama yang dijual, udah. Baju kesayangan kena setrika, udah berarti bolong. Ya, nggak boleh ada yang nyangkut di hati ini. Makin nyangkut, makin fokus, sehingga mengabaikan perintah Allah, makin nyeri ujian hidupnya. Jelas? Jadi tingkat sakit itu tergantung tingkat kadar kecintaan kita kepada duniawi ini, kepada nafsu. Harus punya keberanian mengurangi supaya nanti nggak terlalu sakit waktu diambil. Sepakat hadirin? Siapa yang mau motret? Ketahuan nunduk aja. Orang salah tuh cirinya dua. Satu gelisah, dua takut ketahuan. <laughs> Jangan motret lagi ceramah ya. Tidak penting. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas. Jadi dah. Baik. Ustaz Fuad akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 165.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 Nah, saudaraku sekalian, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulai memeriksa diri kita. Boleh punya benda, boleh punya yang bagus, boleh punya yang indah, boleh juga punya yang mahal, tapi jangan dicintai. Kita harus siap ada saatnya berpisah dengan benda-benda tersebut. Benar? Ini kacamata Ini ada waktunya nih Ketika ada tukang kacamata Udah waktunya dapat rejeki Ada masalah nih Bisa kedudukin Patah, longgar, jatuh Ketinggalan Singri dong, Ya Sambil dicari Kalau nggak ketemu Udah Bayar ke sana, tapi ah sekarang mahal 500 ribu, gak apa-apa kalau ada uangnya. Itu juga buat hamba Allah juga. Allah ciptakan selindris Allah ciptakan min plus kan bagi-bagi rejeki intinya. Benar? Lepas aja. Jangan pernah berat memindahkan uang dari kita ke yang lain. Dah pasti pindah-pindah. Mau ngapain di kita seumur-umur? Iya, Kita harus siap. Kesini aja berapa pindah ya? Ke angkot pindah. Yang bawa motor ke tukang bensin pindah. Nggak bisa ditahan. Saya minta bensinnya, saya nggak mau bayar. Nggak bisa. Bayar. Kesini parkir. Bayar. Nanti pengen sedekah kasih enggak terus gitu nanti ada buku baru misalkan ini ya bayar <laughs> gitu ini dan ringan aja asal dipakai benar ya tiba-tiba ada yang sakit di sana aduh saya nggak ada ongkos saya naik sama bayarin nggak apa-apa habis dong saya besok besok ada lagi rezekinya sudah sering kan kehabisan uang jawab sering Wajah-wajah saudara mencerminkan rezekinya ada terus ya kan? Benar? Saya nggak punya ongkos, ada yang ngebonceng ke sini. Aduh, hari ini saya belum makan, ada yang ulang tahun. Saya udah dua bulan nggak makan daging, akikah tetangga yang eh, kambing dapat. Udah diaturlah oleh Allah, tenang. Jadi jangan berat termasuk barang uang, barang, termasuk makhluk kita harus siap ini. Kalau lahir berurutan, ibu, e, orang tua, anak sulung. Tapi kalau meninggal nggak jelas urutannya. Benar? Dan kita harus siap pisah nih. Karena pertemuan yang kekal di sorga nanti. Dan ini dilatih terus di hati itu. Supaya enggak nggak terlalu berat, sedih-sedih normal. Rasulullah ketika Ibrahim wafat sedih. Keluar air mata tapi sudah tidak ada ngahruk dalam nggak usah gitu. Asal udah keluar air mata, udah cukuplah nangis tidak usah gegerungan ya, menjerit-jerit, ngejenggut-jenggut rambut, mau bentur-bentur kepala ke tembok mau apa Enggak robah kok keadaan dengan seperti itu Enggak jadi hidup lagi benar segera ambil frekuensi zikrullah inna lillah wa inna ilaihi rajiun bahwa setiap wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun Oh ya semuanya udah ada ajalnya Jikalau datang saat yang ditetapkan Tidak bisa diakhirkan Tidak bisa dimajukan walau sesaat Ya Allah pencipta pemilik sudah mengambil pulang Sedih Tapi nggak boleh lama Tidak usah kita lihat foto Baju Wah nyiksa itu Enggak nggak menghidupkan Benar? Halo? Dulu adik saya meninggal sedih. Tapi dah udah. Udah waktunya pulang. Harus siap. Hidup ini tidak akan kekal semuanya, termasuk benda, ya. Supaya nggak terlalu berat. Jadi ini sekarang ujian Al-Hadid ayat 22 23. Alhamdulillah. Kalau udah jadi ujian, ini salah satu frekuensi hati untuk bisa lebih lega.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 Tiada satupun bencana, musibah ma asaba min musibatin fil ard di bumi wala fi anfusikum dan tidak pula yang menimpa pada dirimu illa kecuali sudah tertulis di dalam kitab lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya inna dzalika 'ala Allah yasir sesungguh yang demikian itu mudah bagi Allah likaila ta likaila ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kami jelaskan supaya kamu jangan sedih duka cita terhadap apa yang luput darimu dan supaya kamu jangan terlalu gembira dan berbangga terhadap apa yang diberikannya padamu wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Kejadian musibah tidak usah ketika genteng jatuh ingat teorinya. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Dah ini sudah takdir saya sekarang. Ini sudah ada garis takdir ini. Saya harus menjalaninya. Walaupun takdir, semuanya ada dalam takdir. Tidak ada yang lepas. Tapi ada juga takdir yang diundang. Wama asobaka min sayiatin famin nafsik. Dan tak ada satupun keburukan yang menimpa kecuali akibat dosa keburukan kita. Itu babak selanjutnya. Tapi terima dulu, ini udah ada. Ini udah tertulis nih di Lauh Mahfud pagi ini saya digigit anjing misalnya. Pagi ini saya dilodok soang, itu enggak ada satupun yang luput. Tinggal kita periksa dosa apa nih yang membuat saya dapat takdir yang ini, paham? la in syakartum nakum. Kita syukur takdirnya Allah memberikan tambahan nikmat. Kita kufur ada takdirnya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ada lagi nanti jadi pahit ya. Paham tidak? Sahabatku, kita sedekah ada takdirnya. Kita sedekah langsung keluar takdir-takdir bagi ahli sedekah bergantung dan semuanya sudah dalam pengetahuan Allah Oh, tertolak bala, dibukakan lagi pintu rizki, dosa dihapuskan, doa diijabah. Pelit, koret, kedekut, buntut, kasir, cap jahe, ada juga takdirnya. Kepleset dari tangga, kelindas beca yang lewat, ya enggak. Enggak ada yang lepas. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Ini frekuensi ini akan menenangkan ketika kita ingat kepada Allah. Surat Al-Baqarah 155. Ini lebih lezat. Tapi ah, saya tuh pahit sekali getir. Eh, jangan salah sangka. Rasa sakit, kepahitan, kegetiran itu sumber kekuatan. Tidak ada satupun orang yang tangguh kokoh kuat kecuali dia ditempa oleh sesuatu yang getir. Betul? Coba lihat bagaimana para petinju itu menjadi tahan pukul. Biasa dipukulin ya. Ya kan? Bagaimana orang yang jago bela diri dihantam oleh balok kayu, puk. Dia tahan. Latihan tuh sering tersakiti oleh balok kayu, benar? Kopassus, Pashas, pasukan komando, itu kan latihannya juga berat. Hasilnya dalam hal tertentu jauh lebih kuat. Benar? Kepahitan, kegetiran, rasa sakit itu adalah sumber kekuatan. Kalau benar menyikapinya. Saya tidak terbayang kalau Nabi tidak ditempa gitu ya. Nabi Muhammad lahir tidak pernah lihat bapak. Ini sudah bukan hal yang enak nih. Umur lima tahun ibunya wafat. Lima tahun yatim piatu. Bukan hal yang mudah tidak mengenal belayan ayah. Lima tahun tidak lagi mengenal belayan ibu. Harus mandiri dari kecil menggembala. Belum lagi umur 12 tahun perjalanan ke Syria. Itu jauh, nggak seperti sekarang naik pesawat. Di tempat terus. Jadi Nabi apa enak? Ya, Ketika ikrar di, dijadikan Nabi saat itu kawan jadi lawan. Cuma satu yang pertama menerima itu Siti Khadijah. Itu yang lain mendustakan. Diboykot tiga tahun. Diancam. Ini tempaan-tempaan. Pernah mendengar Nabi nelangsa? Eh, ribu jadi Nabi. Enggak bisa. Dia. Tidak ada. Dan mau apa kita mengeluh? Mau apa kita memamerkan penderitaan? Mau apa? Eh? Cengeng, melankolis, tidak mendatangkan simpati, mendatangkan enek. Ini serius hadirin. Tadi dengar di radio, coba adek. Punya adik cengeng, jengkel tidak? Dia minta permen, wah, uh, cengeng banget. Baru dimintain semuanya, udah nangis. Ya. Coba punya adik tegar. Dek, permen buat kakak. Ambil aja kak. Mau semuanya juga nggak apa-apa. Ada yang nggak apa-apa. Allah maha kaya. Nggak takut miskin dek. Kak, saya nggak mau buang-buang energi terhadap perkara kecil. Apa sih permen? Nggak masuk dalam hitungan hati saya kak telan aja oleh kakak semuanya <laughs> coba punya adik kayak gitu bapak juga gentar itu ini beda nih anak udah matang orang-orang yang tangguh itu izahnya terjaga makanya para nabi itu ditampakkan oleh Allah ketangguhannya ya lewat kepahitan benar? Orang tangguh itu akan nampak dalam kepahitan, kegetiran, penderitaan. Jadi jangan salah sangka nih terhadap situasi pahit, getir itu dahsyat sekali berkahnya. Al-Baqarah ayat dari mulai ini wabasyiris sabirin Ustaz. Atau saya aja. Enggak yang bagus aja suaranya Suka minder kalau banyak yang bagus. Kalau lagi nggak ada siapa-siapa baru berani. Tapi berarti nggak ikhlas ya. Silakan. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء من الخوف Dan sungguh akan kami timpakan cobaan kepadamu. Dengan sedikit yang bisa membuat engkau tercekam, takut. wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Lapar. Ada nih masalah nih kita. Apakah enggak ada makanannya? Apakah enggak bisa makan? Kan banyak makanan juga dikasih sakit gigi, sariawan, radang usus, asam urat, kolesterol, nggak bisa makan. Atau kekurangan harta, gaji cukup, keperluan lebih banyak. Tekor terus, atau jiwa yang sakit, yang meninggal, atau infrastruktur wabashiri sobirin, semua kepahitan itu ternyata oleh Allah disebut dan berikan kabar gembira, bukan kabar duka tuh. Itu rangkaian udah ketakutan, udah susah makanan, udah harta. Itu model kita lah ya. Bertubi-tubi wabashirin sawbirin dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabat musibah qalu Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ceklek channelnya tuh ke Allah. Kami semua milik Allah. Kami semua kembali ke Allah. Lalu datanglah balasannya enggak ada bandingannya. Ulaika alaihim salawatum rabbihim. Ini saya kemarin dengar penjelasan dari Ustadz Edi Abu Marwah tentang salawat mir rabbihim. Biasanya Rasul Allah innallaha malaikatu yusallu nabi. Allah para malaikat mengucapkan solawat kepada nabi ya. Tapi kalau untuk yang sabar Allah juga memberikan. Jadi keberkatan yang sangat besar. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah dan kasih sayang. Orang kalau udah dikasih rahmat Allah, hatinya lega, e, keyakinannya bertambah. Kalau orang dikasih rahmat Allah tuh diperlakukan spesial. Dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya dituntun seperti ujian. Soalnya susah, tapi di samping ada dosen dengan baik hati. Ayo. Ini soal su tenang aja. Saya tuntun. B. A. Kamu lapar ya? Ini ada Eh, martabak telur. Eh. Kelihatannya nggak punya uang, eh sampai ini 2 juta. Aduh, eh. seberat apapun soal didampingi oleh yang pinter, baik, mencukupi itu nggak ada apa-apanya itu malah kangen terhadap ujian. Ya, halo. Jadi saudara orang menderita tuh pasti bukan karena soalnya Coba dua tambah dua tanya sama yang buta huruf, menggigil dia. Itu soal sederhana. Tapi kalau nggak tahu sengsara. Benar? Nah, jadi kalau nanti pas lagi pahit, getir, jangan diawet-awet. Jangan diperpanjang nostalgia yang tidak produktif. Sapu tangan sutra biru lilia Padahal sebetulnya udah hilang harumnya ya. Mungkin udah bau lapuk Sedih berbayi keluar air mata Lihat potret berbayi lagi Aduh lihat selop ah. Jadi apa-apa Apakah menyelesaikan masalah? Tidak Cukup Cukup Kesedihan sudah cukup Bergeraklah Setuju? Jangan memamerkan penderitaan. aja mah tekiat. Atau kantun maut. aja, Ayo tekiat mah. Coba bayangkan. Tuh nyiksa orang. Suruh membayangkan. Jangan. Jangan mengawet-awet air mata, langsung keluar ke Ada makanan. nggak lapar. Makan dulu dong. Tidak ada artinya makanan dalam hidup saya. Nonton TV hampa. Kenapa sih nontonnya kayak gitu? Kalian tidak tahu apa yang sedang saya rasakan. Mau apa? Mau apa? Ingin ingin apa dengan centil kayak gitu? Ingin dikasihani? Ingin orang simpati? Enggak. Simpati itu bagi yang tegar. Tidak ada tempat bagi orang yang cengeng. Mungkin saat-saat awal, tapi lama-lama orang enak lihatnya, ya kan? Benar? Kalau saat-saat pertama saudara kena musibah, udah orang simpati normal. Tapi kalau kita terus cengeng, nangis lagi, nangis lagi, enggak eh, semangat dalam hidup, memamerkan kesengsaraan, wajah dilesu-lesu, rambut dikusut-kusut. Siapa yang senang lihat yang kayak gitu? Ingat perempuan adik tadi, ya. Kenapa dek? Adek, nilai saya lima kak. Gimana dong? Ini tantangan bagi saya. Oh, itu enak. Tiba-tiba si kakak, <laughs> itu guru. Enggak adil. Tenanglah kak. Hidup ini bukan sebatas nilai. Coba kalau kakaknya patah hati. Dia meninggalkan kakak, deh, Sudahlah, Kak. Perkara gini biasa aja. Siapapun yang ingin sesuatu, dia harus siap kehilangan sesuatu, Kak. Tenang. Saya juga sudah pernah mengalaminya. Ah. <laughs> yang benar deh ya. Nah, kalau kakak cinta monyet saya cinta anak monyet. <laughs> Istighfar, astagfirullahaladzim. Cukup. Hadirin, ada doanya Ustaz untuk teman-teman yang lagi dilanda. Hari ini saya banyak gurau nih hati saya nggak enak. Oh ya, informasi buku terbaru Jurus lima us agar hidup Allah yang ngurus supaya kita tidak terjerumus. Ingat yang lima us Di perut dulu kita nggak rewel beres tuh urusan kita ya nggak rewel juga susah nggak tahu rewel bagaimana otak belum ada pikir belum bisa tapi cukup diurus jadi komplit ke rambut-rambut ke tulang-tulang kuku ah, beres kalau Allah ngurus gitu waktu bayi juga beres tuh Allah ciptakan air susu ibu ibu ngeluarin air susu sapi ngeluarin air sap, susu sapi Hmm, sampai ke sini. Jadilah segede gini. Apa bayi ya dulu ya? ya. Kakek juga kan? Beres. Kenapa jadi tua jadi ruwet? Nah inilah rumusnya. Ini dicetak oleh SMS Tauhid. Keuntungannya digunakan untuk operasional SMS eh, Tauhid. Berapa pantasnya ya buku ini harganya? Coba berapa kira-kira layaknya Kadar kefakiran, kedermawanan Terserah saudara lah Ya Tapi rencananya 10 ribu Cuma kepada yang hari ini Ini pengganti cetaknya Saya mohon maaf nih ngomong harganya gimana sih Tapi dia kan bukan buah jeli Eh bukan Ini kan bukan jual beli ya Ini infaknya dipotong 40%. Jadi kalau saudara beli, eh, saudara mau berinfak untuk SMS Tauhid, bisa dengan memiliki buku ini. Niatkan bukan niat jual beli. Ya, ini niat untuk membiayai SMS Tauhid dan saudara dapat buku ini hadiahnya. 6.000 cukup? Atau 1.000? pengganti ongkos cetaknya dan untuk kelebihan bisa sampai sekian harganya. Tapi terserah saudara lah, ya. Begitu. Eh, informasi selanjutnya adalah saya berharap tanggal 29 ini kita bisa ikutan acara bersepeda sehat ke Eko Pesantren. Mau ikut tidak nih? Kumpulnya tanggal 28 malamnya tidur di sini dulu kita adakan acara pagi-pagi jam 6 start kita ke yang mau naik sepeda kita juga lagi mau cari sewaan sepeda siapa tahu ada sepeda yang bisa disewakan ya saudara nggak perlu beli tapi cukup sewa eh, ke penyewaan sepeda dan bisa ke Eko Pesantren ya jaraknya dekat dari sini kalau naik sepeda yang udah kuat tuh 40 menitan sampai. Kalau yang kurang kuat ya seperti tadi dicoba. Jadi para santri di sini sekarang sudah hampir 25 pakai sepeda. <laughs> Memang beragam. Mau pinjam sepeda saya, Pak? Yang dulu nggak akan kuat, Pak. Jadi eh, Eko Pesantren akan segera kita bangun. Teman-teman nanti sudah bisa lihat masjidnya sudah jauh lebih bagus ya. Besar, kapasitasnya bisa 10.000 orang. Besar ya. Lebih besar, jauh lebih besar dari masjid ini. Di sana juga nanti teman-teman bisa eh, ya ada kebersamaan silaturahmi. Kalau nggak pun bisa naik sepeda, bisa nanti naik angkot ke sana, ya. Nggak apa-apa, kita ada cara di sana, ada makan, ada rujak, ada di sana kan menyediakan beberapa makanan makanan rakyat seperti steak, <laughs> steak hui hadirin ya. <laughs> Kenapa saya jadi gurau terus ini astagfirullahaladzim. pasti ada masalah nih ya. Hadirin uh, di sana nanti bisa panen tomat cherry Allah ya. Ada talk show dialog dengan ahli kesehatan supaya kita sehat. mumin yang kuat lebih disukai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mumin yang lemah walaupun keduanya ada kebaikan sabda Rasul. Mau ikutan tidak nih? Jadi bisa naik sepeda, bisa naik angkot dari sini atau jalan ke sana. Kalau jalan satu jam. Dekat ini di sini Eko Pesantren, ya. Bagi yang naik sepeda dianjurkan berlatih ya, karena tanjakannya menarik. Beberapa teman-teman <laughs> eh, yang mencoba rata-rata yang belum terbiasa tuh kunang-kunang ya lalu terlentang di pinggir <laughs> jalan capek mudah-mudahan ada hikmahnya ikhwan akhwat boleh kaosnya sedang dibuat kalau ada yang memerlukan daftar aja di depan ya kalau sepeda dibatasi maksimal 500 sepeda terima kasih sahabatku ini ada yang akan syahadat Dameria Simatupang ada? Ya, maaf. Baik, mikrofonnya sudah siap. Ada? Ya. Sudah siap ini? Boleh cerita sedikit bagaimana kok malam ini berada di Darut Tauhid? Apa yang membuat bersemangat berikrar syahadat? Saya setuju. Iya. Saya karena kehendak sendiri dari hati sendiri. Apa yang ter membuat tertarik menjadi seorang muslimah kalau bisa disampaikan? Yang tertariknya itu karena dari hati sendiri aja. tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya mudah-mudahan hidayah itu milik Allah. Kalau Allah mau ngasih hidayah ya jadilah. Dan seperti yang saudara baca di Twitter, kita nggak perlu melakukan sesuatu supaya orang lain cinta ke kita susah. Cinta itu milik Allah. Dihujamkan ke siapa? Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan aja dengan ikhlas biar Allah yang menentukan orang tetap nggak cinta ya nggak apa-apa yang penting Allah ridho nanti Allah atur kalau kita berbuat demi seseorang cinta ke kita kita nggak bisa menjangkau hati orang ya benar nah termasuk hidayah dakwah itu nggak bisa memaksa orang bisa yakin kecuali Allah memberi hidayah baik ikuti ya أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu ilaha illallah. Ya, pelan-pelan ikuti. Ya. Asyhadu alla Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa ashadu anna رسول Rasulullah محمد Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Alhamdulillahirabbil alamin raditu billahi وبال اسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Jadikan saudari kami ini muslimah yang soleha Istri yang soleha Ibu yang soleha Anak yang soleha Mujahidah soleha Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alhamdulillah. Hadirin bagi yang akan berwakaf silakan manfaatkan. Dan sebagian wakaf ini akan digunakan juga untuk membeli mata air. Informasi eh, ada yang akan menjual mata air di dekat Eko Pesantren satu kilometer dari sana dan kita akan kumpulkan dana untuk membeli ini amal jariah yang amat menggiurkan setiap tetesan air wudhu mengalirkan pahala terus e, harga satu meternya sekitar 500 ribu rupiah bagi yang tertarik silahkan datangi nanti informasi wakaf dan wakaf ini pun sebagian akan untuk menyumbang ke sana terima kasih hadirin silahkan petugas kita bacakan sambil membaca Al-Fatihah silakan.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 في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Hadirin Hadirin sekalian Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar sedang menyaksikan kita ini adalah ciptaan Allah Siang malam dalam kekuasaan Allah Lahir batin kita ada dalam genggaman Allah Allah tahu persis apa yang ada dalam pikiran kita Allah tahu setiap lirikan mata Allah tahu persis apapun yang kita ucapkan Kebohongan Janji-janji palsu Allah tahu fitnah yang tersebar yang asalnya dari mulut kita awalnya. Allah tahu kemunafikan kita. Kepura-puraan. Tentu saja Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada satupun maksiat yang luput. Para malaikat mencatat setiap maksiat yang dilakukan Allah pun menatapnya hanya karena kemurahan Allah Allah masih menutupi kebusukan kita jika Allah membeberkan maksiat yang kita lakukan sedikit saja niscaya kita tidak punya harga lagi Hadirin. Hari berganti hari Semakin dekat dengan saat ajal kita Kita harus sangat siap Kapanpun hidup ini berakhir saudaraku sekalian mudah-mudahan takdir Allah malam ini kita berkumpul adalah jalan agar sisa umur ini bisa jadi bekal pulang Allah tahu apa yang ada di hati kita kemusrikan-kemusrikan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang Maha menatap. Wahai yang Maha menyaksikan segalanya. Wahai yang tidak terputus memberikan karunia. Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini ada. Padahal engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Wahai yang menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bergelimang dosa. Duhai Allah yang maha baik, ya Ghafurur Rahim. Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni ya Allah sebanyak apa-apa dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Wahai ya Allah, ampuni sekelam apapun, segelap apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Rob, engkau tahu apa yang dilakukan tubuh ini. Ampuni ya Allah Senista apapun aib-aib Yang kami sembunyikan Kami tutup-tutupi Ya Allah bersihkan tubuh kami ini Dari semua harta haram Makanan haram Kami ingin saat akhir hayat nanti Tubuh ini sudah bersih. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hati kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigara. Ampuni ibu bapak kami. Hai Allah yang maha tahu segalanya Sayangi orang tua kami ya Berkahi sisa usianya Sehatkan lahir batinnya Solehkan ya Allah Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah Lapangkan kubur ringankan hisab. Jadikan orang tua kami ahli surgamu, Lindungi dari siksa kubur. Fitnah jahanam. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu balas budi. Wahai Allah yang Maha Agung, ampuni guru-guru kami para ulama. Yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Berkahi ya Allah keluarganya, keturunannya, ilmunya. Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi selama ini juga yang pernah menyakiti kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh cinta padamu ya Allah. Ya, jangan biarkan hati ini saling mengkhianatimu. Titipkan kepada kami keturunan yang patuh, yang selalu selalu dekat denganmu. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang benar-benar halal, berkah. Jangan biarkan kami ternoda oleh harta haram. Berikan pekerjaan yang berkah. Jangan biarkan pekerjaan membuat kami melupakanmu. Doa ya Allah yang maha menatap Kabulkan doa-doa kami ya Allah Ya hayu ya qayyum birahmatika nastagir Jadikan saat ini saat engkau kabulkan Hadirin Allah maha dekat Maha menatap Bagi yang ingin doa silakan amin Jangan ragu-ragu Allah pasti menyaksikan Pasti mendengar Allah tidak pernah mengecewakan Bagaimana Allah mengecewakan Walaupun kita mengkhianati Tetap kita diberi kesempatan tobat lah saudaraku Bukankah doa bisa jadi bagian berubahnya takdir Doa supaya tidak musyrik Tidak munafik Amin ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmat Wahai lana min amrina rasyad Wahai yang maha agung Bukakan jalan keluar yang sempurna Ya Allah berikan kepada kami kesehatan lahir wal batin Rizki yang halal barokah Nikmatnya ibadah Doa yang kau ijabah Undang hamba-hambamu ini ke baitullahmu ya Rob Mudah bagimu mengundang kami ya Allah Catatkan siapapun yang hadir Yang munajat ini Kau beri kesempatan Kau jamu di arafahmu Sebelum ajal tiba apa yang sulit bagimu ya Allah Engkau yang menetapkan Engkau yang memudahkan Innaka ala kulli syai'in qadir La ilaha illa Subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasana wa qina Wahai Allah yang Maha Agung, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Kau sukai. Tempat berkumpulnya orang-orang yang mencarimu, yang ingin berbekal pulang padamu, yang ingin mencintaimu. Rob, golongkan kami menjadi orang-orang yang merasakan indahnya merindukanmu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا الله Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih hadirin sekalian Saya bersyukur kita punya takdir bisa berjumpa kembali Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah hadir berinfak Dan juga yang kalau saudara ada yang mau bantu menyebarluaskan buku-buku dakwah ini silahkan ya.